Bagaimana cara menyikapi ayah yang tidak pernah sholat? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak perempuan? Engkau senasib dengan Ibrahim alaihissalam. Ya wa ikhwan Ibrahim li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Akan tadi asnaman aliha." Kenapa kau sembah berhala-berhala wahai ayah? Apa kata Azar? La illa tadi kalau kau tidak berhenti menceramahi, mengajak, mendakwahi aku, la naga, Aku akan lempar kau ke batu sampai mati. Kau curi mati ya. Dia usir Ibrahim. Bagaimana? Apa kata Ibrahim? Salah Islam ada untuk wahai ayah. Saya astagfirullah Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiya. Allah akan mengabulkan doa. Lihat di Ibrahim Muhammad Jadi jangan antum sudah ngaji tiba-tiba pulang dari sini antum panggil ayah ayah. <laughs> Assalamualaikum. Bila ditanya jawab sholat, sholat ke CFA, cetak print, kasih. Ya, ya, ya. Ayah baca buku ini. Langsung ke pertanyaan yang ke-77 ya. Apa hukum orang gak sholat? Siapa yang tidak sholat? Kafir! Nah, ayah nomor WA punya kan? Ya, akhirnya tidak video. Cari, download di YouTube. Somat, sholat, ya. Ya, ini ada video pendek. Jangan Allah Engkau membolak balikkan hati ayahku Kalau kau mau ya Muqalliban qulub Kau bolak balikkan hatinya Qalbul mu'min baina asabi rahmat Aku tahu ya Allah Kalau kau mau kau kuasa Kita mau kita Allah Nasyaikul Mufayakun Engkau hanya ingin aku sebagai anaknya Bahwa menunjukkan aku tidak ada kuasa apa-apa Supaya aku mendatang diri kepadamu Lepulkan hati ayahku ya Allah Sampai, sampai, sampai yang lahat sekalipun sampai sakaratul maut kau dan ke telinga ayah la ilaha illallah ketika nampak ilahnya bergerak la ilaha illallah dah sudah pun tetap tak berhenti kau berdoa Allah fillahi warhamhu wa'afi wa'afi Bagaimana memperjuangkan niat baik? Oh, ini tentang perjuangan. Bagaimana memperjuangkan niat baik untuk menikah? Tapi orang tua tak restu. Kenapa dia tidak restu dengan pernikahan? Apa sebab? Cari kronologis latar belakang. Dia tidak setuju karena calonmu itu beda suku. Jelaskan dengan dia. Papa mama gak setuju karena sukunya apa? Aku tidak setuju calon menantu itu orang Minangkabau. Oh, mama jangan macam-macam. Dia apa dari mana? Kenapa? Aku tidak mau sembuh karena istrimu itu orang Batak. Mama jangan macam-macam. Anak sejauh dari mana? Batak. Aku tidak setuju karena dia orang Makassar. Mama baca dulu. Sultan Hasanuddin dari mana? Dari Makassar. Ternyata yang kau sebutkan itu orang baik-baik semua. Iya. Tapi aku juga tak yakin. Sholat hajat dua rakaat Insolli usolli sunnat al-hajat Hajatnya sebut dalam haji Bila ta'ala Yang tak pakai usolli tak pakai usolli Allah Pak Ayatnya bebas Dengan malam Saat sunyi sepi Jalur sambungan jarak jauh Tidak terhalang Di situ sudah terakhir kau minta Ya Allah Aku sangat cinta pada perempuan ini Rasanya aku tak bisa berpindah ke lain hati Jangan kau ucapkan di mulut Nanti fatal sholatnya Nanti ya. Maka kau minta lembutkan hati orang tua itu Ya Allah Kalau memang jodoh tak akan kemana Anda tak dapat Allah sudah sediakan engkau wanita yang lebih solehah daripada ini. Nah, kalau ini anak muda gara-gara Allah sampai tak datang pengajian. Gimana belum jadi kita mengajar jenazah Agung ini hijrah Rasulullah. Antum yang mudah-mudahan dengan tekok saudara Saya ini sudah tua kurus begini gak ganteng Nanti baca komen-komen di Youtube Berapa banyak yang ingin jadi istri saya membubarkan kajian saudara. Ini kan tergantung kuat-kuatan saja. Ini masalah kuat-kuatan saja. Ustaz Fakir Nasir mau dibubarkan, tak bisa. Dia punya kekuatan. Lalu kenapa Ustaz Felix mau dibubarkan? Dia malah. Dia tak punya kekuatan. Duitnya pun tak ada. Mobilnya memang kayak bapaknya. <laughs> Rumahnya mewah, rupanya dibeli bapaknya. Pasukan pengawal tak ada. Kemana-mana sendirian. Enaklah membubarkan dia. Coba bubarkan pusat Baktiar Nasir. Ustaz, Taman Madinah, punya travel, kaya, Muhammadiyah, mendukung dia. Dia kuat-kuatan aja. Ustaz Abu Somad bisa dibubarkan. Abu Somad tak ada kekuatan. Pasukannya tak ada. Udah mau dibubarkan? Belum lagi. <laughs> Maka kuatkan, kuatkan. Apakah ini tanda-tanda kiamat kecil? Ya, ketika kebenaran dilumpuhkan, ketika kebatilan menang, maka saat itu dunia belum kiamat, tapi isinya sudah tua. Ibu saya sudah tiada. Nah, dah, ini adalah saya tahu beliau telah bahagia. Alhamdulillah. Tapi selalu haji ini belum merasa ikhlas. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil sini cinta Dia menjaga kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya. Jangan! dia jaga. Tapi ketika mobil itu diambil pernah dia marah. <laughs> Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini berjam, kenapa kamu ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia. Ketulusan saudaraku tukang parkir berbudak. Sampai-sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, Ayya ala Tuhan, Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu bukan punya kau. Lillahi mati sama wadi wa maafil Allah Dia punya Allah. Maka kalau kau tidak ikhlas melepasnya, akidahmu bermasalah. Akidahmu bermasalah kau lebih cinta kepada dia lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah apa maknanya? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang lebih cinta kepada dia siapa? Allah. Kalau kau tak ikhlas melepas dia, dua bermasalah. Pertama, cintamu lebih besar kepada dia daripada kepada Allah. Yang kedua, kau meragukan cinta Allah. Kau katakan kau lebih cinta kepada dia daripada kepada Allah perbaiki akidah. Ustaz enak ngomong aja. Yang dihinakan ini kan aku, ibuku. Maka aku pun belum tentu setegar engkau ketika ibu meninggal. Makanya bunyi ayatnya watawasau dua orang saling menasehati. Hari ini saat kau kehilangan ibu, aku yang menasehati. Tapi saat nanti rumahku sekarang umurnya 70 tahun. Saat kalian dapat kabar ibuku meninggal, kalianlah yang akan memposting video subuh ini. Akan ada yang memotong video ini. yang pencuri-pencuri video. ada yang niatnya baik menyebarkan dakwah, tapi ada yang bermain di sini. Ingat, kalian yang bermain, wa mayyalul siapa yang curang, Ya tibi walla ya umatnya, Yang mengambil foto saya sedang menganah diposting foto itu hanya untuk memancing penonton dan mengambil kesempatan kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Menghadapi tindakan orang kafir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? kalau ada ucapan dusta kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir. Panggil kami non muslim belum. Gimana nanti baca ayat? oleh ya ayyuhal muslimun. kan? Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada busa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin iman, kufur, kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada Bagaimana kita menyikapinya? bersikap seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kamu sallaita ta'ala Ibrahim. kamu kalau ta'ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala di Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal ma'alahu kabiru hadha yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar Fas'aluhu tanyalah dia ikan yang timbul, Kalau memang mereka bisa bicara Pakai logika Kalian yang jago rasional Pakai pakai buatkan mes buatkan video pendek buatkan melawan argumen-argumen mereka tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak mereka akan pakai otot kalah dengan otak bangkit emosinya kumpulkan semua kayu-kayu alikuhu bakar Ibrahim apakah Ibrahim bisa ditangkap? bisa Dikurangin mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, Kuni jadilah hati bardan sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman salam sejuk tapi selamat ala Ibrahim itu yang selalu disampaikan di mana sih haji Bapak Ibu nanti kalau di Makkah kepanasan baca ayat ini ya Budi pada wassalamu Ibrahim Budi pada Alhamdulillah Pak Ustaz sudah saya baca ayat ini selama di Makkah sejuk rupanya gak pernah ke masjid hotel <laughs> hari ini lebih ramai dari ini. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada itu. Hari ini kita tertekan, mereka dulu pun pernah tertekan. Inyam saskum korban, fakat masal kaum korban apa yang terjadi pada kau hari ini pernah terjadi pada orang-orang sebelum kau. Tapi ada yang tegar, ada yang terkapar. Kau tinggal memilih menafsi wa masawaha demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujur wa taqwa. Kau tinggal memilih di situ aku jalan. Mau tua, mau muda, mau lagi perempuan, mau ulama, mau ustaz, mau layak celana, kau berada di semua jalan. Terus saling menasihati, bersatu dalam persatuan Islam, dan yang malah tetap Allah jangan terpecah belah, kumpul di pengajian sana datang-datang, istiqomah dan jangan lupa saling mendoakan. دعوت للشافعي aku doakan Imam Syafi'i kata Imam Ahmad bin Hanbal 40 sana 40 tahun aku doakan Syafi'i saya tak minta Bapak Ibu doakan saya tak perlu tahu. Pakai ya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat Panjangkan umur Ustaz Muhammad Somad Berikan dia kesehatan dia, Matikan dia dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saat itu malaikat datang Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Apa kata malaikat saat itu berdoa Amin Kabulkan doa orang ini Walakabitluh yang sama seperti yang kau doakan. Terima kasih. Mohon maaf sekali kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.